Assalamualaikum Ustaz ingin nanya, dosa nggak jika wanita motong rambutnya seperti laki-laki? Perempuan itu tahu tak saya rambutnya macam laki-laki atau macam perempuan? Mana kita tahu? Yang melihat rambut perempuan itu kan suaminya di rumah. Yang melihat rambut perempuan itu suaminya. Maka wahai perempuan, engkau gundul rambutmu, kami tak tahu. Mana kami tahu siapa yang gundul? Kami tak tahu. Yang berdosa itu kalau dipotongnya pendek, panjang di depan. Siapa itu? Demi Mor. Kalau pendek di belakang, panjang di depan, Demi Mor. Kalau panjang ke belakang, Wadimor. Kalau dipotongnya rambutnya, lalu diperlihatkannya kepada yang tidak mahram. Itu baru do, dosa. Perempuan, kalau kau panjangkan rambutmu, bagus. Tapi kalau panjang sampai bedaki, karena malas nyucinya, bau itu pun menjadi tidak baik. Karena dalam Islam diajarkan at-tahuru syatrul iman. Kebersihan, kesucian setengah dari i iman. Oleh sebab itu, kalau suamimu mengatakan, "Dek, potong rambutnya ya. Abang nengok kau rambut panjang ini macam kuntilanak, aku tengok." Dipotongnya pendek. Ya apa-apa, karena yang melihat suaminya. Tapi kau potong untuk suami orang, banyak perempuan sekarang bersolek bukan untuk suaminya tapi untuk suami tetangganya. Kalau kita bertamu ke rumahnya, kebetulan dia belum pakai make up, payah kita membedakan antara orang dengan hantu. Tapi kalau dia bersolek untuk pergi memperlihatkan wajahnya ke suami orang lain, bukan main lagi cantiknya. Assalamualaikum Ustaz. Ada satu pertanyaan selalu membuat gelisah di hati. Bagaimana menghadapi orang yang terkadang suka mengejek bersifat yang dapat meruntuhkan istiqomah kita dalam hijrah. Hai adek, mau ke mana? Mau ke masjid? Mau ke masjid, Bu? Oh, hati-hati ya. Si Anu kemarin ke masjid dua hari mati. Itu kalian kan udah mulai goncang. Maka prinsipnya anjing menggonggong kapilah berlalu. Nah, besok kalau ada dia ngajak lagi. Mau ke mana, Dek? mau ke masjid bu eh si Anu kemarin ke masjid mati anjing menggonggong kapilah berlalu apa? Kau bilang aku anjing? Enggak, ibu aja yang ngerasa anjing. Jadi kita nggak perlu marah. Lebih baik lembut kena daripada keras nggak kena. Nah, oleh sebab itu maka kuatkan. Wa entutik aksaraman fil art. Kalau kau ikut omongan orang banyak di dunia ini, yutilu an sabilillah, mereka hanya akan melalaikanmu dari jalan Allah. Qul amantu billah aku taubat, aku hijrah, aku berhenti, kemudian istiqomah. Gabungkan diri dengan orang baik-baik. Gabungkan diri dengan nih komunitas orang baik-baik. Komunitas energi kebaikan umat, komunitas Ahbabul Mustafa, komunitas Sekermania, komunitas alumni Al-Azhar. Gabungkan diri dengan orang baik-baik. Jangan menggabungkan diri yang kira-kira membuat iman kita lemah. Bagaimana pandangan Islam solat kodok? Memang dianjurkan bagi muslim Sepakat empat mazhab paling tua Mazhab Hanafi nomor dua Mazhab Maliki nomor tiga Mazhab Syafi'i nomor empat Mazhab Ambali Bahwa solat yang dulu-dulu lama-lama ditinggalkan Sekarang baru taubat Maka yang lama tinggal itu wajib dikodok Cara mengkodoknya besok habis solat zuhur usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin qada'an lillahi qada'an bukan qada'an qada'an cuci tangan qada'an bot artinya mengganti yang lama tapi katanya enggak perlu diqada cukup istighfar aja aku taubat ya Allah astaghfirullah rabbal baraya Astaghfirullah, الله من الخطايا itu pendapat Ibnu Taimiyah bukan empat mazhab empat mazhab mengatakan wajib diqadha kalau mau cari tulisannya mudah saja www search www.google.com search buat di situ salat qadha Ustaz Sarwan enter ketemu empat mazhab Ustaz Sarwan dari rumah fikih Jakarta Ustaz berdosa nggak kalau suka foto selfie sendiri di medsos? Dulu orang berdoa di depan Ka'bah gini. Ini Ka'bahnya nih. Sekarang enggak doa. Oh. Semuanya direkam sekarang. Berdoa direkam. Sholat tahajud pun direkam. Sebelum sholat tahajud, pasang tiang kamera dulu. Ah. Streaming usolli sunnat tahajud. Dulu orang tahajud nengok tempat sujud, enggak nengok kamera. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu selesai salam istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi Ini nengok berapa like? Oleh sebab itu jangan kau tunjukkan sedangkan amalmu pun tak kau tunjukkan apalagi bibirmu. Kau foto bibirnya macam-macam ada jangan <laughs> foto. Nauzubillah. Dulu ada sempat beberapa tahun yang lalu tren foto sambil menjulurkan lidah. Akhirnya saya buat DFB. Yang menjulurkan lidah itu dua. Pertama anjing kehausan, kedua anjing naik nafsu. Ah, masuk ke dalam. Takut. Kenapa kita ikut-ikutan? Ya bagus, tidak usah kau ekspos. Nauzubillah. Saya mau tanya Ustaz, apa hukumnya kalau kita belanja dengan kartu kredit, beli kendaraan atau rumah secara kredit? Karena mau beli cash uangnya belum cukup. Segeralah ke bank Kaltimtara Syariah, CMB Niaga Syariah, Bank Mandiri Syariah. Keluarlah dari riba. Siap? Besok pagi langsung ke Bank Kaltimtara Syariah. Tarik semua uang-uang dari konvensional, alihkan ke syariah. Siap? Hmm, tak siap nampaknya. Oleh sebab itu maka amal orang Islam melepaskan diri dari riba. Alladzina ya'kuluna riba. Orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba, pakai riba, kendaraan riba, mobil riba, rumah riba bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan setan. Gimana orang kerasukan setan? Begitulah nanti dia di akhirat. Oleh sebab itu, tarik alihkan ke bank syariah yang sudah mendapatkan fatwa dari DSN Dewan Syariah Nasional. Ustadz, nonton film Korea apa hukumnya? Semua yang kita tonton akan membangkitkan cinta. Dari cinta muncul keinginan untuk ikut. Itu hukum awal. Pertama, menonton. Kedua, cinta dan suka. Ketiga, mulai ikut-ikutan. Maka jangan heran kalau anak-anak funky sampai lubang telinganya, antingnya, lubang antingnya lebih besar daripada lubang telinganya. Karena yang dia tonton anak funk. Begitu juga dengan orang yang hobi bertato, suka tonton, suka, akhirnya dia pakai semua tato. Begitu juga dengan Korea. Maka setelah dia tonton, dia pun ingin seperti orang Korea. Maka jarang-jarang orang kita yang dianugerahi kulit macam Korea, tapi dia suka macam orang Korea, akhirnya banyak orang kita kalau kita lihat wajahnya macam tepung terigu dua on. Macam semen putih dilemparkan. Oleh gara-gara apa itu? Efek Korea. Korea efek. Oleh sebab itu maka tontonlah sesuatu yang merubah menjadi tuntunan. Mahasiswi-mahasiswi, kamu jurusan apa? Saya jurusan teknik. Cari video-video teknik di YouTube. YouTube teknik. Kamu bagian apa? Kami bagian industri. Industri. YouTube itu ilmu yang luar biasa. Tonton semua ada. Semua ada tentang yang baik-baik, yang buruk-buruk. Maka alihkan. Habis waktu dibuat oleh sinetron Korea ini. Luar biasa. K-pop, Korea. Nanti di akhirat kalian mati dibangkitkan dari kubur. Tengok sebelah kanan Korea. Lo kiri Korea. Kenapa aku sama orang Korea? Ya karena gak suka dulu sama Korea. Hati-hati. Almarhumah aman ahab. Orang akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan siapa yang dia sukai kita yang mencintai Nabi Muhammad ini akan dibangkitkan bersama Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mahiru bil Quran, orang yang suka baca Quran, yang suka membaca Quran, menghafal Quran, mencintai qori. Berapa lama kita dengar bacaan Quran tadi hati kita tenang, suka kita. Ma'asafaratil kiramil bararah, pandang kanan malaikat, tengok kiri malaikat, pandang depan malaikat, Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Karena engkau orang yang cinta kepada Quran dan suka kepada ahlul hamalatul Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibangkitkan bersama para malaikat. Stop sinetron Korea. Assalamualaikum Ustaz, apa apakah menggelar event konser musik gimana hukumnya menurut Islam? Musik yang mana? Musik mengajak berzina haram, cinta satu malam. Musik mengajak selingkuh, haram, selimut tetangga. Musik mengajak kelahi, haram, kucing garong. Musik mengajak eh, nggak uh, mau sama perempuan, haram. No woman no cry. No woman no cry. Tak ada perempuan, tak ada tangisan. Gak ada perempuan, nggak perlu kecewa. Gak ada perempuan, nggak ada nangis. Akhirnya kawin sama laki-laki. LGBT, bencong.